Lho wong kono iku duwe Majapahit kok gawe negara gak nerusno Majapahit, gak nerusno Mataram, kok kon nerusno Londo. Berarti pemerintahmu itu tetep pemerintah di dalam cengkeraman alam pikiran Londo. Saiki Londo kerjasama karo Arab, kerjasama karo Israel. Terus kon dikon ngelek-elek Iran si Ah, mergo si Ah iku Iran iku gak iso dikalah negara Amerika karo Israel. Sementara yang membiayai perdana menteri Israel adalah dana-dana dari Arab sendiri dan macam-macam lah rek. Nah, awakmu gak usah mikir iku wong utangmu cek akeh. Tetapi kalau ojo gak roh ngono ya, ojo roh ya, ojo gampang dibujuki. Wong Jawa iku cirine gak kagetan, gak gumunan. Nah, beliau terus menghimpun mana yang benar dan seterusnya akan kita cari terus menerus karena anak-anak muda sekarang juga gelap lampunya. Ceritanya. Tapi tidak ada masalah lampu gelap karena telinga tidak terpengaruh oleh cahaya. Ini ya ya. Eh ngono Oh, tepat, malah khusyuk ini iki. Nek jajal Arab itu mulai sikute ya. siapa <laughs> apa-apa bismillah ya terus ya. Misalnya ini. Berita tentang mojopet itu macam-macam kita cari bareng-bareng onok sengarani misalnya Mas Ayu ada tahun-tahun kosong 14 eh 1398 sampai 1502 misalnya terus engko apa yang Sirno Sirno ilang kertaning bumi Sirno ilang kertaning jawi sabtu itu kita cari terus onok sengarani Mojopahit itu gak hancur Mojopahit disengit disengitno dikubur oleh sesepuh-sesepuh dan orang-orang sakti karena tahu tidak akan bisa menahan perampokan-perampokan dari Eropa misalnya dan seterusnya. Girindra Wardana Kediri memang tidak pernah takluk kepada Mojopahit selama ada, ya Mas ya. Tidak pernah, mereka tetap, jadi Kediri itu bagian dari Mojopahit selama ada Mojopahit. Jadi begitu Mojopahit lemah, diserbu dintekno, kemudian onok gubernur yang jenenge Nyulaiwa gubernur Mojopahit setelah Demak sudah berdiri mergo nyulaewa iki dikongkon rakyate bangkit nan kembali Mojopahit gak iso-iso akhirnya dipateni dhewe karo rakyate. Nah, benar yang dikatakan Mas Ayu menurut saya tidak pernah ada urusan dengan Islam hancurnya Mojopahit itu pernah terjadi salah paham dan bentrok yang membuat anaknya Brawijaya V yang kedua yang kemudian jadi pang, waktu itu jadi pangapnya Mojopahit tawur membunuh bapaknya Sunan Kudus yaitu Sunan Ngudung iki iki kedasatan Jawa. Jadi bapaknya Sunan Kudus mati oleh pangkatnya Mojopahit tapi tidak karena perang politik karena kesalah tapi karena kesalahpahaman. Beberapa saat kemudian Sunan Kalijogo malah mengutus Sunan Kudus dengan sembilan orang eh, apa namanya prajuritnya membawa pasukan dengan pakaian putih-putih, bendera putih dan kuda putih datang ke Mojopahit untuk memberikan suratnya Sunan Kalijogo kepada Brawijaya V dan suratnya itu isinya adalah menyatakan bahwa rombongan yang dipimpin Sunan Kudus ini memaafkan terbunuhnya bapaknya Sunan Kudus sendiri dan tidak mempersoalkan bahkan kemudian mengajak untuk bekerja sama. Dan pada saat itulah mulai banyak orang-orang keraton Mojopahit yang masuk Islam. Sampai akhirnya ini, Brawijaya sing paling ayu, sing imul bu Islam, terus dipegat karo Brawijaya, terus dirabi karo Sunan Kudus sampai akhir hayatnya. Tadi ini... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat temennya waktu budal mang aku kepingin gak budal soale ana Cak Nun ana Ki Ngabai aku Sunyoto. Monggo munggah jenjiten. Grogi. Perbandingannya kaya baina sama wal sumur minyak. Ya, jadi ndukur karo nang wisore bumi. Tapi ya gak apa-apa lah, soalnya sing jauh tunggu ya kanca dhewe, uh, lurah baru kanca. Jadi saya beranikan datang ke sini untuk menyampaikan apa yang saya tahu tentang Mojokerto. Nek apa sedang Cak Nun mang nih podo. Upaya nggali cara Mojokerto iku hampir hilang memang. Nek belajar nang sekolahan awakmu mek bawa bahwa Mojokerto cepat, ya kerk mandek. Sakmat Mojopahit Mojokerto jadi opo Hampir tidak ada konyang perpustakaan kota, perpustakaan umum maupun perpustakaan kabupaten, dole ono. Sing ngomong Jorto jar mocor ya gak ono. Nah, tadi e, awalnya ku posoan wingi. Jadi posoan wingi aku ya dijak karo Lurah Miftah iku keluyuran ini luru cerita. Pirang-pirang desa tak leboni, tak takoni, tak golei, tak rungokno, tak catet akhirnya ono pirang-pirang cerita tentang berdirinya desa. Sing ono mau contoh. Dan dari tulisan itu tak unggah nang Facebook. Jadi neng ngomong sejarawan sih kalau beri kyo ya gak belas re. Soalnya aku juga ya tahu sekolah yang e, jurusan ilmu sejarah, sekolahku STM, jadi kan hubungannya belas kalau sejarah. Tapi cuma seneng menurut saya. Saya kalau Pak Sunyoto, Pak itu mah akademisi, dia dosen, yo ya bukun, yo wakeh. Aku duwe beberapa bukunya sing aku Sunyoto. Buku Cak Nun aku ya insyaallah wajib gak lengkap ya cukup pakai. Nah, teko iku mang arah-arah sing maca nuduh aku dari sejarawan. Ya sampai ditulis iku mang. Saya sejarawan sing kayak gak ada Facebook pancen nun, duduk sopo-sopo. tapi ya sembuh lah sakarmu. Aku nggak pada cak nune, gelaran apa tak peduli. Tapi yang jelas ini, Mojokerto itu luar biasa rek. Kutu ngedek nanti ini orang Mojokerto. Luar biasanya apa? Ojo mondelok Mojopaite. Mburine ku yono ya Erlangga. Ono bapaknya Erlangga, Darmawang Teguh. Salah satu rojo sing wani uh, ekspansi metu tuku Jawa iku awalnya awale ku ya Wasa Teguh iku. Nduk ndi? Ya nduk Gunung Penanggungan. Nduk ndi? Ya nduk Pemandian Jolotundo. Artine apa? Artine Darmawasa Teguh Erlangga sampai Raden Wijaya bangun kekuasaan, bangun kerajaan telatah Mojokerto. Ya Jombang, biyen Mojokerto teman Jombang tadi situ. Iku ya kak, yo yo yo gak ngawur, artinya yo melalui tirakat, mulai penelitian dan semacamnya. Itu ini itu luar biasa. Sejak awalnya. Nah, tapi kenal pokok sawisi Mojopahit sebagai peradaban terakhir yang terbesar di e, masa lalu itu karena Mojorto. Nah, bisa jadi karena itu e, Mojopahit dihancurkan iyalah kalau walaupun Mojo, walaupun hancurnya itu bukan karena persoalan Islam. Sopo sing kayak sing diceritakno wong-wong do sekolan bingi bingiku Bukan karena Islam yang hancur Mau Mojopahit itu hancur pertama karena memang dihancurkan oleh peperangan dalam sendiri antara orang yang beragama di luar Islam, Hindu Buddha, itu dihancurkan memang. Karena struktur eh, kosmologi, apa kosmologi, Pak? sosiologi atau apa ya, Nduk Jawa iku gak oleh ana sing jenenge matahari kembar gak oleh. Nek ancene satu kerajaan kalah, maka harus dihancurkan seluruhnya. Jadi semacam itu. Makanya e, eh, sakwise pajang kalah yuk ya hancur. E, di kota gede, di Lenang Kertosuro, dibunguskan sampai gak e, kari makam-makam itu karo masjidnya e. Itu memang aura jawa semacam itu memang uh, eh, suasana kusmulukinya dan dan termasuk Mojopahit itu. Saat bisa Mojopahit hancur, iku sing kuasa jowo Jawa dijenenge jenengin Japan, satu mau coba itu Jenenge Japan. Iku tetep anak turune rojo Mojopahit. Nah, kena apa kok kemudian kadi diotek-otek karo kerajaan Demak? Karena Demak Dewi yang ngakoni nek Mbah buyu itu itu ya Mojokerto, tapi Mojopahit. Sehingga dibiarkanlah Mojokerto waktu itu tetap Hindu, tetap budo Tidak diusik sama sekali penguasanya. Nek darliane oh, di Islam no Tuban, Gresik, Lamongan, Lasem, itu di Islam no tapi Mojopahit tidak. Baru setelah terjadi eh, pertikaian duk jero dewe yang berkuasa bukan dari terahnya dari e, nenek moyangnya bapak buyute Raden Patah yang berkuasa itu adalah dari Kediri yang menghancurkan e, peradaban Mojopahit yang namanya Gerindra Wardana yang sempat ditulis oleh Tom Pires waktu itu sebagai Raja Gunung itu Pak Yasin. Nah, itulah kemudian e, Demak menyerbu Mojopahit dan kemudian di muslimkan. Jadi semacam itu. Jadi kalau ajar ajarnya mau cepat itu bukan persoalan karena orang Islam bukan. Itu yang perlu di perlu dicamkan hari ini. Yang kedua, sakwise iku sapa sing penguasa nduk Majapahit atau nduk Japan, sakwise Mojopahit jeneng Japan, iku anake Sultan Tergono ono jenenge e, eh, Tumenggung Kanduruan. Itu sempat jadi penguasa di sini. Dia anak langsung dari Sultan Tergono Demak. Saat iku ono maneh Pangeran Timur, iku ya anak Sultan Tergono, toko Demak. Iku berlangsung sampai Mojokerto iki dikalahno karo e, Sultan Agung, jabane Mataram. Nah, setelah itu baru kemudian dari Mataram menunjuk orang-orang dari Mataram untuk menjadi penguasa di Mojokerto. Sakwise sakwiseku, sakwise eh, ya ono teman mana Bahwa di Mojokerto pernah terjadi beberapa beberapa uh, peristiwa penting. Sing tak catat atau sing tak rui. Tukuk lurus cerita itu Pertama, Sunan Giri itu pernah mendamaikan perang konflik antarane Mataram Senopati karo eh, bupati-bupati Bangwetan Jawa Timur mulai toko Madiun sampai toko Blabangan. saat Senopati bangun kekuasaan di jeneng kerajaan Mataram itu, dia menginginkan semuanya tunduk kepada dia sebagai Raja Jawa. Tapi Roger, tapi penguasa atau bupati-bupati Jawa Timur gak gelem. Gak gelem tunduk. Kenapa? Sebab merasa nasabnya lebih tinggi. Aku anak turun langsung untuk Mojopahit. Raja Perwijaya. Sultan Demak. Kon sopo, mantri oleh pasar. Nah, upaya itu upaya merangkul untuk mengakui agar bupati tunduk secara langsung gak gelik kaiso. Yang kedua, dia menempuh jalan keping dilantik. dari penguasa tanah Jawa. Siapa sih kudu Lantik? Sing kudu Lantik waktu itu adalah e, pemimpinnya para wali setelah meninggalnya Sunan Ampel itu adalah Sunan Giri. Jadi dia minta agar Sunan Giri melantik dia. Agar apa? Agar semua bupati tunduk. Tapi Sunan Giri juga tidak mau. Maka bergeraklah pasukan itu ke wilayah Jawa Timur. Dan dihadang. Di mana dihadang? Di Mojokerto ada di Mojokerto. Jadi hampir saja terjadi pertikaian antara orang-orang di Jawa Tengah sama Jawa Timur di Mojokerto. Dan saat itulah kemudian Sultan uh, Sunan Giri turun tangan, dia mengirimkan santrinya untuk membawa badean. Jadi pertikaian itu ini ini mungkin kak kearifan ya, kearifan dari eh, orang-orang uh, Jawa. Cekak tadi banjir getih, maka dua pemimpinnya yaitu keturunan keturunannya orang uh, mantir oleh pasar tadi di Gede pemenahan sama keturunannya Sunan Ampel Bupati Surabaya Wiryakrama iku didamekno nduk Japan gini. loro-loro nih kon milih wis saiki milih yo kon milih isi apa milih wadah jadi pemimpin dulu kon milih Sing kon milih dhisik sapa? Senopati ngomong wis e, kanda sebab merasa lebih mudah eh, muda ya. Silahkan sampean milih dulu. Adipati Surabaya. Adipati Surabaya milih apa? DE e milih isi. Nah, Senopati wis gak duwe pilihan maneh. Dia memilih wadah. Wis mulio. Dan setelah pulang itulah kemudian Sunan Giri menerjemahkan pilihannya Senopati itu benar. Berarti dia akan menjadi raja. Karena dia menjadi penguasa wadai. Sementara opo isi? Isi adalah rakyat. Jadi perdamaian ada di e, Mojokerto untuk Japan. Sawise itu tetap Mojokerto itu menjadi kekuasaan dari Mataram. Mataram pecah menjadi e, Jogja sama Surakarta dalam perjanjian Gianti yang disebut perjanjian palian negari, pembagian negara. Pembagian negara itu ya pernah bukan cuma terjadi di Mataram Torek. Beberapa kali juga terjadi. Sing pertama bagi negara itu jenenge Erlangga. Erlangga itu bagi negara ini, kanggo anake loro-loro ne padha lanange iku njaluk bantuan Empu Barada. Carane apa? Nek jari cerita iku nggawa kendi, miber terus kendi dicurno. Tadi kali berantas, tadi sing nih berantas, diarani jenggolo, sing sebelah kono kulone diarani toho. Itu yang pertama. Kemudian kedua, mau coba dia tahu. Tahu mencah negoro tahu. Onok jenenge Mojopahit etan, onok mau coba Mojopahit kulon. Mau Mojopahit etan mau coba etan niku untuk belambangan. Tapi ibu kota enggak jadi bukan untuk untuk Banyuwangi enggak, tapi untuk Lumajang. Nah, di situ untuk di Yo Mojokerto tetap Mojopahit Barat dan terjadilah perang paregrek. Dan itulah awal mula dari kehancuran Mojopahit. Itu kedua. Baru ketika ada perjanjian Palian Negari itu, e, Masane Mataram itu. Jadi pecah belah itu ya wis tadi dadi apa ya, dadi Jadi sote Gusti Allah. Terjadi pemecahan negara itu. Semoga-moga Indonesia gak pecah maneh. Nah, Sakwise iku Indonesia eh, Jawa, eh, Mojokerto, Uton Japan, iki melok dielokno karo Londo, soalnya sing gawe perjanjian iku Londo rek. Tutup wong loro iku perjanjian mecah negara enggak, tapi ku Londo sing mecah. Mojokerto mlebu nang Jogja. Tapi Jombang melok Sulu, melok Surakarta. Tapi wong rojo eh, raja Yogyakarta nek kepengin nang Mojokerto ya kudu liwat wilayah Surakarta. Nah, jadi semacam itu. Mojokerto waktu itu. Terakhir Bupati Mojokerto itu yang fenomenal rek. yang fenomenal itu yang sangat kontroversial. Iku jenenge <laughs> Iya tutu, tutu, tutu. no, bupati ku Mojokerto sing sakwise selain dari bupati tahun sewu Wolongatus eh, iku lair dari bupati sakwise perjanjian palian negari iku dae oh sakwise eh Mojo Mojokerto iki dipek karo Londo dilereni Prawiro Dirjo Bupati Prawiro Dirjo iku iku diangkat diimbalik yang kono tadi bupati tapi Bupati Dongkol. Bupati saya nggak tahu wilayah. Bekas Bupati. Padahal lurah. Lurah itu nek mari jenenge lurah. Ya tetap lurah, tapi lurah Dongkol. Lurah sing nggak berhak tanda tangan. Gitu loh. Nah, ya lurah Dongkol. Lah ono mana ya? ya bupati Dongkol. Gitu. Ya. Nah, sawi, sampai Dongkol itu eh, dia bersahabat baik dengan Diponegoro dia dianggap orang yang sangat luar biasa waktu itu karena dia paham akan angger-angger. Angger-angger itu eh, undang-undang kan, undang-undang, undang-undang uh, Jawa. Dia paham dengan administrasi juga sehingga dia diangkat sebagai patih untuk kerajaan Yogyakarta. Jenenge Patih danurjo tiga. Nah, iku koncone plek karo Diponegoro. Tapi bisa pecah perang Diponegoro, wong loro kumusuan, musuhan. Musuhan temen. Jadi musuh bebuyutan di Diponegoro ya bukan cuma Londo, iya Patih dan Nurjo iku mang. Mantan apa mantan Bupati Mojo Kerto. Nah, sawise itulah kemudian e, eh, sejarahnya ditulis karena apa? Karena karena wis kecatet. Sebab apa? Sebab onok bislip sawise Mojokerto melok Londo tahun 1811. Itu baru kemudian ada runtutan bupati sing koyo untuk ditulis do uh, eh, kantore bupati saiki untuk eh, peringgitan gue nama-nama bupati sampai mulai prawir uh, eh, pertama Arya Prawirjo sampai yang hari ini adalah uh, Mustoma Kamal Pasa itu ono kabeh itu sakwise Mojokerto dikuasai Londo nah jadi itu sejarah singkat tentang Mojokerto Insya Allah kita akan terus menggali itu dan dongakno buku iki iso nang terbit konco-konco nom untuk mencoba itu mungkin termasuk bojone Mbak Nia barangnya sedang menggagas untuk menulis cara mencoba itu. <laughs> ya, jadi itu. Uh, mengenai ruat desa Cak Nun. Aku malah zaman biyen, iling zaman biyen cili cilian biyen. Waktu cilianku biyen iku ruah desa iku koyo iku gak pas dina neruah, uh, eh, wulan ruah. Jadi biyen ana sing jenenge ruwatan Ana jenis ruwan. Nah, ruwatan itu biasae kanggo memperingati hari lahirnya atau dinomba mbabate desa iku. Nah, nek ruwan iku jelas kanggo mriseno awak persiapan nyangulan poso. Tapi gak ngerti, mungkin Pak Agus Nyoto ngerti lah, paham. Kenapa kemudian digabung jadi satu? Jadi ruah deso itu. Ruwan, ruatan, sedekan karena ada pancaan untuk kuno. Eh, untuk medali ini, jujur tak aku tak acungi jempol. Kenapa? Karena mang sing jadi kenduran bareng iku jono. Bukan cuma wayangan, bukan cuma apa, bukan cuma itu, tapi ijo eh, kegiatan-kegiatan sing sifate koyok zaman biyen ijo Bahkan nek posoan aku cek delok aja isok nyakseni nduk ini iki jono wong nduk langgar-langgar nggawa kitab mbah maca kitab terus nduk ngarepe wono, bapak-bapak ana ibu-ibu sing ngrungokno kitab kuning jadi saya yakin di banyak desa sudah tidak ada sudah hilang dan ketika mereka datang apa yo ya nggawa panganan dewi-dewi kita takjil saya takjil sing sing nyediani duduk desa duduk langgar tapi nggawa dewi-dewi dipangan bareng nah iku hebatnya medali. Nah, nek nurut ceritane medali iki Pak Nyoto ngomong medali medali yo ya nek zaman temen Jepait. Iyalah nggak apa-apa. Walaupun saya saya masih belum menemukan keterkaitan itu. Medali iki nek nurut ceritane wong kene iku sing babat adalah gagak seto. Gagak iku ireng, seto iku putih. Ngerti nggih? Nah, gagak seto sing bangun sing babat desa kene sawise sampai dadi desa medali iki dan saiki makame ana nduk gure ngono rek makane Pak Lurah biyen Pak Lurah iki ya cerita aku nek kepin dadi lurah medali kudu sowan ziarah rono nek gak rono gak bakal dadi nah, itu itu sebagai bentuk penghormatan kita terhadap para e, pendiri desa tersebut dan yang terakhir yang saya sampaikan ter terkait dengan e, apa yang sampaikan Pak Kusinyoto pasaran limo ponco apa ponco apa pancawara pancawara mulai paing pon wage kliwon legi nah nek awakmu urip nduk tahun wolung puluhan nduk Mojokerto gini ya iku mesti jiling nek dijak makmu bapakmu aku gak jelok papi mami kok seneni kok dijak makmu, bapakmu utawa digendong bokmu nang pasar. Pasar iku ini mesti ono pas dino pasaran. Sailingku, nah aku biar urip berangkal, iku pasar berangkal iku pasar wage. Nek pasar sebenarnya apa aja itu? Pasar paing. Nah, struktur perekonomian waktu iku pasar iku ono limo rek, mesti ono limo pasar pon, pasar kliwon, pasar legi, pasar paing, situ ya, pasar wagi Nah, sing dadi pusat adalah pasar kliwon. Mesti wis goleone lah, nek ben itu ngono. Makane ben pedagang ngono jenenge wong bangkelan. Wong bangkelan iku pedagang sing melok uterane pasaran. Melok uterane pasaran. Waktu pak waktu wage dia itu pasaran berakal waktu paing dari pasar eh dinoyo lalu muter sampai pasti ono pasar limo sing tengah-tengah adalah pasar Kliwon itu mesti suhu Jawa dong eh, perkebunan Jawa jadi mereka juga tetap menggunakan hitung-hitungan sebagai pasaran untuk mencari rezeki dan tak pikir eh, aku cuma di kayak waktu 10 menit terus luwe dan sekali lagi saya cuma pesankan kalian harus bangga menjadi orang Mojokerto. Kenapa? Karena Mojokerto me memiliki peradaban yang tua, yang luar biasa. Tetapi sayangnya ada diskontinuitas, keterputusan masa, keterputusan sejarah terhadap Mojokerto. Kenapa? Karena kita lupa untuk mencatatkan itu. Contohnya di Uradeso. bu saya gitu, kini orang apa gak ngerti aku ya ruwet desa biyen niku rek, ana wong tuwek, ana wong tuwek sing dituwakan nduk kampung kuno ngomong cerita sing dirino desa iki Pak aba bla bla bla bla. Sing dadi lurah mulai dari kene kene kene si asih bisi B sampai si sampai terakhir. Iku biyen ana. Dan itu dilakukan secara tutur. Diomongno, tapi saya nggak dicatat. Sehingga kemudian hilanglah sejarah desa-desa itu. Dan gak ngerti nomor dari ono ngono apa kaya ya Tapi sing waktu aku wis cilik ben tau krungu ngono, tau eh ndelok wong cerita uang tuwek di, terakhir diujubno nanti dongani. Sadurunge mangan tumpeng dan e, eh, bebarangan iku. muka muga di desamu aja ono nek aja ono rek aja lali tulisan. Sebab nek ditulis pasti akan hilang. Dan kekayaan-kekayaan lokal semacamnya harus kita bangun sebagai fondasi uh, untuk membangun peradaban, untuk menumbuhkan identitas terhadap diri kita, dan tentunya nanti pada anak cucu kita masing-masing. Saya pikir itu eh, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu maafik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan ya. Andaikan sampai jam 1 berarti masih punya setengah jam. Pak Agus, kalau masih ada beberapa hal yang mungkin ditambahkan barang beberapa menit, ya. Tentang ini, gini, ini, ini, rek, ini jalan rek. Nah awakmu gak ro masa silammu, gak ro gak ro buyutmu, kon gak ro awakmu, nek kon gak ro awakmu, gak, kon gak ro menene kon ya apa, lak ngono sih. Pengetahuan kita mengenai sejarah berarti adalah pencarian atas diri kita sendiri. Nah, apakah yang dikemukakan Pak Agus bener atau salah, yang dikuandul Mas Ayu bener apa salah, atau mungkin kalau saya ngomong bener apa salah, enggak sih. Tapi kita bersama-sama i bareng-bareng. Sampai nanti ada resultan-resultan yang kira-kira paling rasional. Tapi pokoknya saya digolei terus. Nah, barangkali ada beberapa hal yang Pak Agus mungkin versinya agak berbeda atau infonya agak berbeda. Nyundar sedikit Pak. Saya sedikit aja tadi disebutkan ada penguasa Japan eh, Pangeran Kanduruan. Ya. Pangeran Kanduruan itu Pangeran Kanduruan itu anaknya Raden Tata. Jadi adie Sultan Tergono dengan ibu yang asalnya dari Mojosongo, daerah Berpesana. Nah, setelah eh, berkuasa di sini, Pangeran Kanduruan menjadi raja di Sumeneb. Ya, jadi makam di Astati sana ada makamnya Pangeran Kanduruan karena jadi raja di sana. Itu itu aja ya. Jadi dia bukan anaknya Trenggono tapi adiknya Trenggono. Jadi itu dan Mojokerto sebagai bekas eh, kekuasaan besar Mojopahit ya, itu tetap dianggap memiliki kekuatan sebagai pusat keraton pasca itu pasca perang pertempuran 10 November ibu kota itu pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto inilah pertama kali rekonstruksi tentara nasional. Ya, dari BKR menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Dan pertama kali di Mojokerto ini dibentuk PTRI, Polisi Tentara Republik Indonesia, yang nanti akan jadi Korps CPM, Ya, jadi dulu namanya Petri, polisi tentara oh, di, di Mojokerto ini. Nah, ada satu hal yang wajib kita ketahui yaitu berkaitan dengan Mojopahit tentang sejarah bikinan Belanda yang itu sudah memecah belah kita. Ya, Belanda mencetak sebuah buku judulnya Kidung Sunda tahun 1927. Di situ diceritakan bagaimana kerajaan Sunda, ya, raja dan seluruh pasukan serta keluarganya dihabisi oleh Pati Gajah Mada di Bubat. Pernah dengar perang Bubat? Itu dongeng bohong. Ya. Dibikin Belanda untuk mendiskreditkan Gajah Mada. Ya. Jadi dulu tidak boleh ada tokoh yang dibanggakan itu tidak boleh. Kenapa? Ini sebagai cikal bakal perlawanan terhadap kolonial. Dibikinlah naskah itu. Nah itu kalau kita cari naskah di kerajaan Sunda sana, kok nggak ada cerita perang bubat di sana? naskah lain nggak ya ada juga. Ya. Jadi tidak pernah ada cerita itu tidak pernah terjadi. Itu dibikin baru karena itu kita tanya naskah ini. Ya. Kalau ada lontar, lontarnya mana kita uji. Dari tahun berapa itu. Saya udah ngomong gini ke teman-teman di sana. Ya, mereka awalnya protes. Tapi akhirnya Iya bahwa memang bikinan untuk mecah Jawa dan Sunda. Sampai sekarang di daerah Jawa Barat tidak ada satupun nama Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Muruk, Jalan Mojopahit. Nggak ada. Ya. Bikinan Belanda. Karena Belanda tidak ingin ada tokoh, karena semua orang dulu bangga dengan Gajah Mada. Ya. Dibikinlah cerita itu untuk mecah belah. Ada lagi cerita bikinan, cerita fiktif bikinan, ya. Campuran antara catatan-catatan kerajaan lama, ya. Kemudian diselipi cerita bohong. Ya. Yaitu yang dinamakan pararaton. Pernah dengar cerita itu? para raton cerita tentang Ken Angrok. Nama Ken Angrok tidak pernah kita temukan kecuali di para raton saja. Di prasasti manapun, di naskah manapun, tidak ada nama Arok itu. Ya, itu ditulis 1920 ketika mulai muncul pergerakan-pergerakan nasional Dimana pelopornya orang-orang mulai zaman Diponegoro itu orang keraton semua mereka punya semangat kita ikut turunannya wong Mojopahit. Ya. Melawan. Ya. Jadi zaman Diponegoro itu juga merasa bahwa leluhurnya itu keturunan dari Mojopahit, Pondan Kejawen macam-macam itu orang dari sini. Itu mau dipatahkan oleh Belanda, jangan sampai ada perlawanan. Dibikinlah cerita Ken Angrok bahwa rojo-rojo pahit yang dibanggakan wong Surakarta, wong Jogja, wong Mangkunegaran, orang-orang dari mana-mana. Sebetulnya turunani wong Singosari. Dan rojo-rojo Singosari turunani ken angrok. Anak haram, penjudi, maling, pemerkosa, orang yang paling jahat ya, membunuh untuk kekuasaan. Loh, leluhuri wong ratu-ratu Jawa. Enggak ada cerita itu enggak ada. Nama Kenaro aja enggak ada. Ya. Yang ada pendiri dinasti ya, itu adalah Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Kenapa? Itu ditulis oleh cucunya, ya, Seminingrat Wisnuwardhana itu Raja Singosari dalam prasasti Mula Malurung. Ya, dia sebutkan kakek saya namanya Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Punya anak namanya Anusa Nata, Anusopati. Anusopati punya anak Wisnuwardhana Seminingrat. Jadi di prasasti itu disebutkan Anusapati itu anaknya Rangga Rajasa. Kok di para raton anak itu Tunggul Ametung. Dari mana nama Tunggul Ametung muncul itu? Ya. Nama Tohjoyo, Ken Umang, nggak ada. Ya. Nanti kalau kita baca di negara Kertagama juga menyebut Raja pertama Singosari itu Orang gara jasa namanya. Bukan karena anggrok. Ya. Dan dia tidak mati dibunuh orang. Ya. Seperti cerita Kenaro. Enggak ada itu namakan Ken Umang. Enggak anu, ada. Tunggalametu enggak ada. Dongeng itu. Ya. Jadi ini kita harus meluruskan sejarah ini. Ini rusak kenapa? Yang bikin Belanda. Ya. Karena Mulai muncul perlawanan mulai perang di Diponegoro sampai pergerakan nasional. Itu mereka yang bikin. Karena dibikin cerita-cerita. Nanti ada serat Darmo Gandul, ya, Gatul Lucu. Itu ceritanya ngarang semua menjungkir balik kan fakta yang ada. Memang disengaja. Ya, nanti kalau mau tahu, saya ada dokumen bagaimana babat kediri itu dibikin. Ya. Ada laporannya waktu pembikinan. Mendatangkan dukun kesurupan, lalu dukun itu kesurupan Roy Butolucoyo, dongeng dukun tadi. Dicatat, kemudian diberi ya, e, penjelasan, dicetak jadi buku, diberi judul Babat Kediri. Yang merintah Belanda, ada notulensinya, catatan itu ada. Semuanya bikinan Belanda. Nah ini kita harus waspada terhadap naskah-naskah yang memecah belah. Ya, di sini. Ya, jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan percaya kalau ada peristiwa bubat itu pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Ya. Kenapa? Loh, Raden Wijaya yang mendirikan itu wong Sunda. Ya. ya. Dia menantunya Kertanegara. Jadi bapaknya itu kawin dengan putri Sunda sana. Mulai kecil lah di Sunda. Datang ke sini diambil menantu sama Kertanegara. Ya, gak mungkin. <laughs> Wong sudah dipakai ini di sini loh, wong keluarga raja kok. Jadi itu pecah belah yang berkaitan dengan apa cerita-cerita tentang usaha meruntuhkan kebesaran Mojopahit termasuk kebesaran Gajah Mada. Jadi wong Sunda itu diam-diam tanpa tahu sebabnya hanya karena membaca itu antipati dengan Gajah Mada. Ya. Nah, wong gak dosa, gak lapo-lapo <laughs> dibenci. Ya. Kenapa? Karena asutan tulisan Belanda. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan ya. Mudah-mudahan sejarah harus diluruskan. Sudah waktunya kita begitu. Saya kira itu. Oke, alhamdulillah. Nek aku kesimpulan ingin lho rek, awakmu iki wong Jawa, wong Indonesia kabeh saiki iku kit biyen iku dijajah wong barat. Kukit mulai abad 14 munggah. Dijajah ku artine barangmu dipek, kebunmu di siapa no? Terus pokoknya direbut, pikiranmu dibujui, pengetahuanmu ditutup-tutupi. Gitu loh. Dan itu berlangsung sampai saiki. Ojo mek rumah samu londo iku biyen tok sampai saiki meskipun jenenge londo saiki wis koalisi, wis sekutu. Dadi sing kok waca ndek koran, sing kok waca ndek kampus-kampus buku-buku kabeh kudu roh bahwa 70% dari itu semua adalah kon dibujui. Ya sedikit dicekel sik Dibujui termasuk perang bubat, para raton yang disebut tak. Jadi awakmu dibujuki bahkan saiki iki saiki iki kon iki ya dibujuki PKI ono isu iki iku iku sing gawe kono dhewe engko kon omahmu dicolong entek menene ana wong ngeteri jajan nang awakmu padahal sing ngeteri jajan iku kongkonane wong sing nyolong omahmu iku mang ngono ya dadi ojo goblok-goblok nemen ya Sampai hari ini penjajahan itu sampai hari ini bahkan sekarang lebih parah dan lebih canggih penjajahan kepada kita semua. Seluruh perpolitikan nasional isunya apa kok ngene maring kok ngunu itu semua aja percaya karena sebenarnya yang bikin mereka sendiri. Kon ngomongnya ono PKI PKI PKI itu mergo kon cek noleh terus ono maling melbu kon garuh. Ngono rek gampangane rek ya. Iki Awakmu gak usah menyelidiki sampai sampai sakono cuman ojo gampang dibojok. Ojo gampang percaya. Maca iki dilek, maca iki diuntal ngono ya. Wis mending gak usah ruh, wis tak nyambut gawe iki anak bojoku terus tak sik akeh rabi meneh ngono wis. mengenang enang ya. Nah, yang dilakukan Pak Agus, Mas Ayu adalah perlawanan informasi. Mergo 70% singkok kok sinau di sekolah, termasuk buku-buku resmi dari Diknas dan lembaga-lembaga selanjutnya Mas Ayungge, itu semua adalah hasil dari manipulasi fakta sejarah oleh penjajah. Gampang ini ngunulah. Ojo mureng-mureng sih, ta. Gitu ya, mureng-mureng. Nanti kan ini kita ojo mureng-mureng. Kono iku dibujuk malah cinta kalau sing bujuk. ini, ente-ente anak suka yang iku. Nah, jadi ah, ini belum tentu yang benar yang mana didolai terus sing original. Sebab semua itu apa namanya? Semua itu yang Anda kenal sekarang itu kan mulanya aku mau takon. Lu wong kon iku duwe Majapahit kok gawe negara gak nerusno kan gak nerusno Mataram, kok kon nerusno Londo. Berarti pemerintah Musa itu tetap pemerintah di dalam cengkeraman alam pikiran Londo. Saiki Londo kerjasama karo Arab, kerjasama karo Israel. Terus kon kon ngelak elek Iran si ah mergo si iku Iraniku iku gak iso dikalahno negara Amerika karo Israel. Sementara yang membiayai perdana menteri Israel adalah dana-dana dari Arab sendiri dan terus macam-macam lah rek. Nah, awakmu gak usah mikir iku wong utangmu si ake Tetapi kon ojo gak roh ya, ojo gak ya, ojo gampang dibujuki. Wong Jawa jadi cirine gak kagetan, gak gumunan. Nah, Beliau terus menghimpun mana yang benar dan seterusnya akan kita cari terus menerus karena anak-anak muda sekarang juga gelap lampunya. Ceritanya. Tapi tidak ada masalah lampu gelap karena telinga tidak terpengaruh oleh cahaya. Ini ya ya. Eh, oh, eh, tepat malah khusuk ini. Nah, sih jajal arep itu mulai sikute ya. <laughs> Wes apa-apa bismillah ya terus ya. Misalnya ini. Berita tentang Mojopahit itu macam-macam. Kita cari bareng-bareng. Onok Sengarani misalnya Mas Ayu. Ada tahun-tahun kosong 14 eh 1398 sampai 1502 misalnya. Terus untuk apa yang jenenge Sirno ilang kertaning bumi, Sirno ilang kertaning Jawi. Sabtu itu kita cari terus. Onok Singarani Mojopahit itu gak hancur, Mojopahit disengit disengitno, dikubur oleh sesepuh-sesepuh dan orang-orang sakti karena tahu tidak akan bisa menahan perampokan-perampokan dari Eropa misalnya dan seterusnya. Girindra Wardana Kediri memang tidak pernah takluk kepada Mojopahit selama ada, ya mas ya. Tidak pernah, mereka tetap, jadi Kediri itu bagian dari Mojopahit selama ada Mojopahit. Jadi begitu Mojopahit lemah, diserbu dintekno, kemudian onok gubernur yang jenenge Nyulaiwa gubernur Mojopahit setelah Demak sudah berdiri mergo nyulaewa iki dikongkon rakyate bangkit nan kembali Mojopahit gak iso-iso akhirnya dipateni dhewe karo rakyate. Nah, benar yang dikatakan Mas Ayu menurut saya tidak pernah ada urusan dengan Islam hancurnya Mojopahit itu pernah terjadi salah paham dan bentrok yang membuat anaknya Brawijaya V yang kedua yang kemudian jadi pang, waktu itu jadi pangapnya Mojopahit tawur membunuh bapaknya Sunan Kudus yaitu Sunan Ngudung iki iki kedasatan Jawa. Jadi bapaknya Sunan Kudus mati oleh pangkatnya Mojopahit tapi tidak karena perang politik karena kesalah tapi karena kesalahpahaman. Beberapa saat kemudian Sunan Kalijogo malah mengutus Sunan Kudus dengan sembilan orang eh, apa namanya prajuritnya membawa pasukan dengan pakaian putih-putih, bendera putih dan kuda putih datang ke Mojopahit untuk memberikan suratnya Sunan Kalijogo kepada Brawijaya V dan suratnya itu isinya adalah menyatakan bahwa rombongan yang dipimpin Sunan Kudus ini memaafkan terbunuhnya bapaknya Sunan Kudus sendiri dan tidak mempersoalkan bahkan kemudian mengajak untuk bekerja sama. Dan pada saat itulah mulai banyak orang-orang keraton Mojopahit yang masuk Islam. Sampai akhirnya Bu Bro Brawijaya sing paling ayu, sing diimul bu Islam, terus dipegat karo Brawijaya, terus dirabi karo Sunan Kudus sampai akhir hayatnya. Jadi nek kon ingin dolek Bu ayu, caranya adalah dolek ono Brawijaya, kon kon megat Juni sing ayu terus kok rabi. Hmm. Nek gak olah ya jin-jin kenek lah. Eh, ya oke. Ini ini contoh saja Bener pak sing tak no lu gurung gurung mesti lah Gurung mesti. Wong saiki Joyo Brawijaya e, cik gurung iso tentok persise kok. Sing aku satu 117. Anak iku 117. Raden Pata itu kalau tidak salah anak ke delapan belas apa ke belas aku lali. Gitu. Nek pangape iku cacakne Raden Pata itu anak nomor dua. Pangape iku pin bedol negara dari Mojopahit terus nggak keraton di kesultanan di Gelagah Wangin Demak, terus nggak kerajaan eh, kesultanan Demak, terus dia juga jadi pangkat di Demak, tapi setelah dua tahun dia pensiun karena sangat menyesali dia telah membunuh bapaknya Sunan Kudus, sehingga akhirnya dia pensiun dini, pergi ke daerah selatan, di daerah Bantul, Yogyakarta, beliau di sana menyepi, bertapa, dan e, zuhud, menebut dirinya Panembahan Budu, dan sekarang Anda bisa datang ke makanya Panembahan Budu. Itu macam-macam ceritanya. Nah, tapi teman-teman sekalian itu semua kita cari bersama-sama. Tidak tidak usah bengkerengan di sing bener. Ayo golek. Jadi duduk sopo sing bener loh ya nek urip urep Apa sing bener? Jadi ojo nyalahno Apa nih ku bener tagak didoleki bareng-bareng. Nek kon berdoman pada siapa sing bener, Situ tok sing iso kok cekel yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek liane mungkin salah. Nek kanjeng Nabi gak mungkin salah karena beliau maksum dijaga secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mari Mojopahit tak itu, betul dimanipulir Belanda bahkan di depannya dimanipulir ya di, setelah Mojopahit dimanipulir dengan perang bubat belakangnya dimanipulir melalui Arok sehingga kita tidak punya tokoh lagi kita tidak punya kepercayaan diri lagi sebagai orang Jawa dan itu memang cara mereka menjajah kita. Sampai saiki. Sampai saiki loh. Koni gak duwe presiden singkon temen-temen yakin nek dhewe bener. Bung Karno dilok-lokno. Pak Harto dilok-lokno. Gus Dur dingersulani dipaidu. Habibie dinyek. SBY gak jelas. Megawati mbuh ya apa. Kan gitu kan. Saiki tambah nemen bu iki presiden bu duduk. Di kita itu tidak pernah punya keyakinan terhadap apapun saja. Aku gak, aku gak, aku, aku gak mempersoalkan apa-apa. Saya sedang mempersoalkan, ayo golek sesuatu sing sak bener-bener sak isa-isane. Tapi bukan berpedoman pada siapa, yang berpedoman kepada apa. Sekarang terakhir aku nggak informasi. Seluruh kerajaan tadi, onok Mojokerto, Jombang itu Dewi, Jombang itu bagian dari Mojokerto ini masih. Baru nanti awal awal abad Iya, awal apa 20 baru menjadi kabupaten sendiri, itu ada ceritanya sendiri dan seterusnya tapi gak perlu dek ini mergo iki dek Mojokerto kan dek Jombang. Uh, tapi kan Anda tahu kemudian sampai ke Demak, kemudian ke Pajang, kemudian Pangeran Benowo menyepi, kemudian diambil alih oleh anak apa tadi Mas istilahnya Mas? Panembahan Senopati itu istilah sampean mau? nyabai loring pasar dan itu nek dari Mojopahit itu mek pang ya. Pang cilik duduk duduk duduk wite, dahan pun tidak dia cuma ranting. Jangankan dengan Mojopahit, wong dengan Sultan Trenggono dan Mas Karebet saja dia wis wis apa namanya priayi yang agak jauh dari pohon. Nah dia yang kemudian memimpin Jawa yang terakhir meskipun konstitusinya sudah beralih dari Hindu Buddha menjadi Mataram Islam. Nah, singkat kata Mataram Islam itu kemudian dari Senopati sampai Sultan Agung sampai Amangkurat terus sampai akhirnya perjanjian Gianti sampai jadi keraton Pakubuanan dan Hamengkubuanan kemudian Mangkunegaran dan Paku Alaman ya gitu ya terakhir teman-teman sekalian keraton-keraton Islam Jawa ini pun dihancurkan karena di dunia ini semuanya sepakat sing rojo di kulon, rojo di lor, rojo di di wah, tadi ndi ndek ndi. Le, kadung ngene re. Terus gak apa-apa. Kita tuh ndak boleh terpengaruh. mau peteng dedet juga masalah, ngono loh Iki kamu gak mul, gak muni, alhamdulillah kari mulai aku gitu. Tak terusno ya. Nah, iki sampai ke Sultan Hamengkubuwono ke-10 dua tahun eh enggak tahu setahun yang lalu beliau membuat sabda raja pokoknya itu suatu inisiatif dan tindakan yang menghilangkan dimensi Islam dari paugeran keraton jadi sabda raja itu pokoknya mengganti Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono sehingga dia bukan lagi terusnya yang kemarin nomor dua menghilangkan apa namanya poin senopati eh ora seno eh, se, se, se. Sa, eh, ha, Sayyidin Panotogo ilang ya Khalifatullah ing bumi Mataram ilang jadi pokoknya ada deislamisasi dan keraton Jogja sekarang itu 90% tidak lagi ada di tangan orang Islam Nah, untuk membiayai Sabda Raja ini ada uang yang dikirimkan ke sana sebanyak 21 juta US dollar. Saya tidak akan menyebut siapa yang mengirimkan, tetapi singgawa duit iki kaget loh, iki duit digainya ini ta. Akhirnya dolek konco-konco di Jogja, lapor dan bahwa ternyata ini begini begini begini. Nah, dia yang bawa duit itu kan memberi tanda bahwa dia sudah bersaksi dan sudah menyatakan Sebenarnya saya tidak tahu menahu bahwa ini dipakai untuk menghilangkan Islam dari keraton, kemudian ninggalin emas iki iki iki gambar iki iki no emas sak kilo koma dua ya. Sopo sing kepingin jaluk menitak menetak no ya. Tapi asal kok lek ya, ngono ya, mata kan ya. Iki tak cekel tapi gak tak iki susah kali tak dol. Itu untuk tanda bahwa ada peristiwa besar-besaran di Jogja di mana Islam akan dihilangkan dari keraton. Cuman gak usah, gak usah, gak usah, gak usah cemas. Karena Mojopahit tetap berkuasa di Yogyakarta. <laughs> tenang aja, tenang aja. Lu kok iso? Kan aku keplok, burung dijelas wis keplok. Wong aku ya mek ngarang ni rek. Gak gak tenang aila lah. Kita tuh hafal sama Allah, insya Allah perilakunya begini, takdirnya begitu. Saya tidak ada kecemasan apapun. Allah ikut bekerja di semua itu. Nanti akan ada peristiwa-peristiwa, ada yang sakit kanker, nanti ada yang digrebek, ada yang selingkuh, ada yang kena narkoba, sehingga semua rencana itu akan batal dengan sendirinya. Dan kita sudah insya Allah tahu siapa nanti yang akan menjadi raja. Kenapa kok tetap ada raja? Saya tahu, ojo muring kalau keraton sih. Saiki i jane lagi anak gunane sih. Nek koplo mu direbut wong oleh dicolong. Masih ya koplo gak ane gak masalah. Tapi nek koplo mu dicolong wong kalau mereka muring kan. Yes. Saiki misalnya kon ngomong, keraton itu apa Feudal. itu? Melbu gak oleh nganggo sandal. Lho, sik sik. Omahmu lho sing gak keraton belas terus gede-gede titik. Iku aturan aturane. Ya ta gak? Omahmu lho, omahku lho sing duduk sopo-sopo aku iki iku ana aturane ana nek tukang pos ya gak perlu dilebokno pawon ya ta gak ya ta ana daya sing kok temoni ndek nirat ana daya sing kok temoni cukup ndek buk ngarep ana dhewe-dhewe jarake secara budaya. Ana daya iso lebokno bali ndek ngarep, ana daya sing wis rada idek lebokno jero omah, ana daya sing oleh oleh nomor pawon-pawon jupuk buka kulkas jupuk-jupuk minuman langsung oleh tapi gak mungkin ono daya sing oleh melbu kamarmu betul tak nah keraton yang ngono pada karo omahmu sing jenis keraton dalam itu gak kabe uang jadi memang ada aturan semua dan itu kita jaga itu namanya simbol keraton itu tidak berkuasa tapi dia simbol dia sisa simbol dari harga diri kejawaan kita kalau kita ngomong Jawa tidak berarti kita menyembah Jawa, gak. Aku ke kebo, ojo disapek-sapek no. Harga diriku bahwa aku ini kebo. Ngono loh. gak kok kebo itu hebat gak. Masih omek lalur, Gak iso kan menghina lalur. Lalur tokohnya Allah untuk menyadarkan semua manusia. Wacan surat apa yang aku lali. Wacan lah anak sindik Quran. Semua manusia itu tidak akan cukup aku kasih lalat dan mereka tidak akan berbuat bisa berbuat apa-apa terhadap jajal ana uang iso nguber laler masih pendekar pencak eh? Loh, gak maksudnya tidak tidak tidak mungkin itu kita. Jadi laler tok iku untuk membuat manusia berendah hati dan tawaduk bahwa kon gak iso nang laleri gak iso. Gak iso apa-apa kon. Wis to, wis to, gak iso apa-apa dan seterusnya ya. Nah, teman-teman sekalian informasi untuk mengatakan bahwa Westo, ojok ojo kuatir angger sampean tetap setia bahwa sampean wong Jowo dan wong Jowo itu kewajiban dari Allah sampean dadi wong Jowo. sebagaimana bebek dijadikan bebek itu kewajiban dari Allah menurut saya dan itu hukumnya wajib bahwa sampean kupluan gak masalah hukum masalah ilustrasi ya toh bahwa sampean celonoan gak berarti jadi wong barat langsung sih ya Cuman terus ojo alam pikirannya semuanya kamu hilangkan Jawanya. Jadi di dunia ini yang akan dihancurkan dan sedang dihancurkan adalah Jawa dan Islam. Mas Agus. ini wis entek-entekan wis pitung abad. Islamnya ini puncaknya penghancuran adalah Arab Spring, ya toh? Arab Spring. Arab Spring ini loh nek saat dulu iku awal abad 20 ya Mas Ayu, itu kerajaan Ottoman yang besar itu ditawur karo sekutu entek kari Turki tok. Is Islam gak diharga harga diri meneh. Setelah perang salib sekian abad. Mari ngono Timur Tengah sugih dientekno kilang minyake, dihabiskan harga dirinya. Afghanistan perang sampai saiki entek-entekan wong Islam dadi wong Islam keras kayak ngono kemudian Irak hancur, ya. Apa meneh? Kuwait, Kuwait sekarang juga dihancurkan, Mesir hancur, Libya hancur, Syria gak karu-karuan. Pokoknya Islam dihancurkan habis-habisan dengan Arab, Arab Spring. Dan Arab Spring, atau itu istilah mereka, istilah penjajah. Ngakune katanya mendemokratisasikan negara-negara Islam. Tapi aslinya pokoknya katanya ngepek hartane dan menghancurkan harga dirinya dan menghilangkan Islamnya. Nah, Mari Arab beres saiki gantian Indonesia. Mulane kon dikongkon musuhan. Ya toh? Dikongkon musuhan, kenduren ahno. Ya ta gak? Apa meneh selawatan dilok-lokno. Apa meneh? Nang kuburan. Jadi kamu itu dipotong hubungan cintamu dengan Rasulullah dan dengan leluhurmu. Itu ceritanya. Jadi nek ana wong larang kon nang kuburan, itu itu sebenarnya adalah ujung dari satu rekayasa internasional yang berasal dari Timur Tengah, Israel dan Amerika, ya, untuk memotong hubungan cintamu dengan Rasulullah SAW dan dengan nenek moyangmu sendiri. Menurut rek, lu nang kuburan gak oleh ku apa? Dungak wong liya gak oleh, jadi gak tutup. Langsung sih, ya. Aneh anak ustad ngomong Gawe apa kon ndongak nong nang niku? Gak gak tutuk gak ah, terus langsung edo nggih kula sampun niku mun suwe ndongake ah, sampean mlebu neraka sing nyar. Mboten neraka sing lawas niku. Niku Gusti Allah gawe nyar gambar sampean niku. Dadi sampean niku digeling. Gamek diseliko lho. Lek sing lawas diseliko tok, iku digeling sampean. Geling. Hah? Gawe sosis. Niku Kula eh, oleh informasi niku tuwa wali-wali nek Gusti Allah gawe nyar iki neraka niku. Gres Software ra nyar, hardware ya CPU-ne, RAM-e ya diukur iki. Pak Ustad. Nek jek mureng-mureng lu. kamu kok gitu ngomongnya lho. Mpun kuwatir wong omongan kula beton-beton kabul lah. Wong sampean duduk nopo-nopo kula. Lah ngono sih. Tenang mawon. Wong kula ndongakaken nggih mboten kabul sampeyan ngomong kulon ndongakaken sing ten kuburan nggih mboten cocok ngoten kok. Mulane bener Gus Dur. Gus Dur ditakoni Gus niki bapak kulon tutuk ta mboten ngirim donga to mboten terus Gus Dur lha balik lega. Anak ah, paket gak tutul lak balik sih rek. Lah nek gak balik berarti pakete tutul. Ah, Gus Dur gampang. naik Gus Dur Wes eh, mari ini Gus punya banyak kesalahan sudah pasti. Masa Gus Dur ganti kesalahan? Ojo mure-mure. Ojo terus sakmu anu ngelelek Gus Dur. Ngelelek apa? Awak dhewe elek kabeh kok. Kita mboten. Sing apik 100% Kanjeng Nabi. Nek liyane ya ana apikane. Gus Dur ya duwe lemah, Gus Dur ya duwe filah, tak mesti ya. Nyai Roro Kidul tak peksa Gus Dur Gus sampean dadi presiden aku njaluk loro. Aku sing nyambut gawe iki nyambut gawe beresno Pak Harto, cek sampean diizinno, beresno P3, beresno Golkar, saya milih gabung, milih sampean PDIP kalah, sampean dadi engko. Aku nyaluk loro, siji Aceh kudu beres. Wis karo Aceh gampang cak, macam-macam tak tabok. Nomor loro, gak oleh kekuasaan di Indonesia dan di Pulau Jawa berhubungan lagi dengan Nyai Roro Kidul. Itu karangannya Panembahan Senopati. Terus Gus Dur rodok tangi. Tenang cak aku wes SMS nang nyerol gitu. SMS yang apa? Tak muncul jilbaban. Ya apa ya apa. Anak wong kayak ngunu iku ya Allah, ya Allah. Aku terus nggak ya Allah, sing memiliki sampai sampean temen lah. orang wong kayak ngono ya Allah nakalik, Gusti ya Allah alhamdulillah aku iki alim alus ya gitu. Bener ya, ya, wes. Jadi ngerti ya, sekarang mantap ya. Mantap dengan kejawaan kita tidak dan Jawa itu pikiran Allah ya apa ya. Apa sih ya, Jawa. Allah jadi mari kita mantap. Untuk itu teman sekalian, wes ini tak kayak irong lagu terakhir. Mana pendekar saya tadi? Ya, moga-moga beliau bisa hadir sini lagi. Ini, mergo mari ngerasani Gustur, ayo No, ya yang biasa dinyanyi Gustur ya. Mari ngono terakhir kita puncai dengan lagu yang halus. Ngono ya sing pertama syair tanpa waton. Iya bener. Nadane rek teng teng teng teng teng teng. Ah bener ya. Yo bismillah musik sik. Kabeh kudu kok jak selawatan yo rek subhanallahi ma fis samawati wa fil ard. Kabeh kudu kok jak wit-witan kok jak sapi kok jak garu singkal kok jak kabeh. Lan jane ngono. Iya, jane ngono. Tawon iki lho di dikai wahyu karo Allah ya ta gak? Ya ta gak? Tawon lho dikai wahyu. Jadi orang-orang gak rek, orang-orang gak. Tawon wa auha apa? Siapa sing ngapal rek? Wak lurah gak apa sampean iku Yono. Terus bedane karo aku po, apa lah padha-padha gak apale ngene. Pokoknya dan Allah memberi wahyu kepada lebah agar supaya dia membuat rumah di gunung-gunung, di pohon-pohonan itu kan. Nah, gitu. Jadi lebah ya oleh wahyu. Jadi nawai dewi ini ya mungkin sekali ya. Berkorot ini gak oleh-oleh yang jenis dapur ya, kayak gini, gini ya. Kayaknya saya